بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا بعده Ikhwani fi din, a'azzani wa Azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Sebelum kita lanjutkan penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala wa ra'ahu terhadap hadis yang ke-30 sebagaimana seperti biasanya setorkan terlebih dahulu. Tafadhal bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Ah, berarti eh antum dulu bismillah. بارك الله فيكم يعني تفضل بسم الله Barakallahu fiikum, tafadhal. Apa? na'am barakallahu fikum Khalid lagi sakit ya kalau Abdullah mana na'am barakallahu fikum ya antum bismillah Naam barakallahu fikum. Yang lainnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang ya insyaallah. Ayo, antum sudah siap antum? Eh bismillah antum dulu. Naam barakallahu fiikum. Ya, hadis yang kelima, bismillah. An Ummil An Ummil An Ummil An Ummil An Ummil Al Ummil Mu'minina. Al Ummil Mu'minina. alaikum labas. Ya, bismillah antum. Hadis yang keberapa? Ya, bismillah. Naam barakallahu fikum ahsan. Lanjutkan berikutnya hadis ketiga ya. Ewa naam. Antum hadis keempat sudah siap ya? Yang akan datang nanti. Ewa naam. Setelah

قال فأخبرني عن الساعة ما المسؤول عنها لأعلم من السائل an amaratiha an amaratiha talidal belum eh, nanti anda ya pekan depan setorkan barakallahu fikum na'am ya wa antum ya, barakallahu fikum. Kita baca penjelasan Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah taala wa ra'ahu. Qala Syekh Shalal Fauzan, asbahullah, Allah taala syara'a li ibadihi ma yuslihuhum fi dinihim wa dunyahum. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan untuk hamba-hambanya perkara yang memperbaiki mereka baik dari sisi agama mereka maupun dunia mereka. Qaluhu farada faraidha ya'ni aujaba wajibatin. Maksud dari ungkapan farada faraidha adalah Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan beberapa perkara-perkara wajib. Fal fardhu wal wajib. Jadi fardu itu maknanya wajib. Salat fardu, salat wajib, ya enggak? Biasanya orang ngomong salat fardu, salat wajib. Mahum? Naam. Wa ada juga yang mengatakan innal fardha akadu minal wajib. Nah, ada juga yang mengatakan sesungguhnya yang namanya fard itu nah barakallahu fikum lebih kuat lagi daripada wajib. Wajib itu juga kewajiban, fard itu lebih kuat lagi. Maksudnya ya, nah lebih ditekankan lagi itu ya. Na'am barakallahu fikum. Wal wajibu huwa ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Sudah kita lewati dalam pembahasan usul dulu, usul fikih. Mengenai definisi wajib adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Ini sebenarnya kalau mau dikritik, para ulama telah mengkritik menyebutkan bahwasannya ucapan wa yu'aqab tarikuhu ini kurang tepat. Tapi yang tepat wa yastahiqqul iqab. Wa yastahiqqul iqab. Na barakallahu fikum tarikuhu. Nah, jadi eh, wa yastahiqqul Iqab tarikahu. Jadi yang meninggalkan itu berhak mendapatkan apa? iqab, mendapatkan hukuman, bukan wajib dihukum itu loh. Paham Jadi definisi wajib adalah mayusabu fa'iluhu yang pelakunya itu mendapatkan pahala, diberi pahala pelakunya, pelaku kewajiban, wa yu'aqabu tarikuhu dan yang meninggalkannya dihukum. Definisi yang tepat apa? Wa yastahiqul iqab tarikuhu. Apa maksudnya? Nah, dan berhak mendapatkan hukuman orang yang meninggalkannya. Paham lo maksudnya? Jadi yang meninggalkannya berhak mendapatkan hukuman, enggak wajib. Kenapa enggak wajib? Karena bisa jadi Allah Taala mengampuni. Wa illa dia berhak untuk dihukum. Paham lo ini? Saya kita lewati dulu dalam kitab Al-Usul min Al-Usul. Naam. Kalau di sini disebutkan wa ya'aqabu tarikuhu. Naam. Dan yang meninggalkan dihukum, yakni aujaba wajibatin wa alzama biha min taat Maksudnya Allah taala mewajibkan perkara-perkara yang wajib dan mengharuskan perkara-perkara yang berupa ketaatan. Jadi definisi tadi ingat-ingat ya, al-wajib itu definisi dengan apa? Dengan pengaruh dari perbuatan yang dilakukan pakai ini. Tapi kalau ditinjau definisi wajib itu sendiri, ma bihi syari' ala wajhin izam bil fi'il. Nah, kita lewati dulu ya. Ma amara bihi syari' ala wajhi al-ilzam bil fi'il. Yaitu sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tapi dalam bentuk harus dikerjakan itu wajib namanya. Paham ya? Adapun definisi ditinjau dari balasannya ini, yusabu fa'iluhu wa yastahiqqul iqab tarikhu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi orang yang mengerjakannya mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya berhak mendapatkan apa? hukuman. Nah, salah. Nah, tapi kalau definisi yang sudah kita lewati tadi, kalau ditinjau dari definisi definisi itu sendiri adalah apa? Nama amara bihi syari' ala wajhil ilzam bil fi'l. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dalam bentuk harus dikerjakan. Itu namanya wajib. Untuk membedakan dengan apa? Barakallahu fiikum dengan as-sunnah. Kalau as-sunnah ma amara bihi syari' laisa ala wajhil ilzam. Sesuatu yang diperintahkan syariat tapi tidak dalam bentuk harus dikerjakan, tapi ala sabiri al-afdhaliyah. Tapi dalam bentuk yang afdalnya dikerjakan kalau sunnah itu. Paham maksudnya ya? Itu bedanya. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fiddin azza wa azakumullah. Kita lihat sini. Kata beliau, wal ibadatu misal as-salawatul khams. Sedangkan ibadah-ibadah itu contohnya seperti salat lima waktu, az-zakah dan juga zakat. Washamir Ramadan dan juga puasa Ramadan. Wa haji Baitul Haram dan juga haji ke Baitul Haram. Wa bir walidain dan berbakti kepada kedua orang tua. Wa ghair dzalik minal wajibat dan selain itu dari perkara-perkara wajib yang lainnya. Jadi perkara wajib itu banyak sekali. Oleh karena itu kalau perintah Rasulullah mengatakan apa? Fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakanlah perintah-perintah itu semampu kalian. Kenapa dikasih lafaz semampu kalian? Karena kalau kita kerjakan semuanya nggak akan mampu gitu loh. Ya enggak? Coba kalau semua perintah, semua syariat kita kerjakan mampu enggak? Enggak mampu. Oleh karena itu ada lafaz mastata'tum semampu kalian. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kalian. Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau dalam meninggalkan perkara yang haram harus ditinggalkan semaksimal mungkin. Jangan sampai beralasan wah semampu kami meninggalkannya. Akhirnya ujung-ujungnya tidak meninggalkan. Tapi bagaimana? Semaksimal mungkin tinggalkan perkara yang haram tersebut. Mana haitukum anhu fastanibu. Semua perkara yang aku larang pada kalian tinggalkanlah. nggak ada tinggalkanlah semampu kalian. Kalau perkara haram tinggalkan semaksimal mungkin. Perkara syariat kerjakan semampunya. Mohon salah. Na'am barakallahu fikum. Karena kalau masalah perintah ini kita nggak bisa ngerjakan semuanya nggak mampu, nggak akan mampu. Na'am. Kita lihat berikutnya, allati bainal ibadi wa bainallahi. Kata beliau, Wa ghair dzalika minal wajibat allati bainal ibadi wa bainallahi dan selain itu dari perkara-perkara yang wajib antara hamba dan antara Allah taala wal wajibat allati bainal ibadi ba'dihim ma'a ba'din min birril walidain dan juga kewajiban yang antara hamba dan sebagian mereka terhadap sebagian yang lainnya sama hamba maksudnya nah berupa birrul walidain berbakti kepada kedua orang tua terutama apa kemarin siapa ibu Terutama ibu, karena ibu itu perannya sangat luar biasa. Sejak kita sebelum kita dilahirkan, kita berada di mana? Di dalam perut ibu, dikandung. Paham ya? Posisi kita dibawa kemana-mana, mulai dari usia sebulan sampai sembilan bulan kurang lebihnya ya. Di dalam perut ibu dibawa kemana-mana, dijaga, jangan sampai keguguran bayangkan. Nah, kemudian ibu juga makan nutrisi-nutrisi, makan yang sehat demi anaknya yang ada di dalam. Mohon salah. Nah, ketika dilahirkan, kita harus berhak dan wajib untuk berbakti kepada ibu. Paham ya? Karena ibu itu apa kalau fikum bisa dikatakan paling payah. Paham ya? Nah, coba bayangkan, ketika dilahirkan kemudian nggak tinggal begitu saja. Diapakan? Disusui. Eh, kurang lebihnya dua tahun sempurna, ya nggak. Nah, kemudian setelah disusui, dibesarkan, dirawat. Kalau nangis, dibiarkan nggak? Enggak digendong ibu bayangkan. Nah sangat disayangkan orang-orang yang jauh daripada ajaran yang benar justru ketika sudah besar durhaka kepada ibunya berani lawan nantang bahkan Allah musta'an sangat disayangkan datang dalam hadis yang sahih yang terulang-ulang hadis siapa itu Nah barakallahu fiikum Nah ada salah, salah suatu ketika ada salah satu sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Rasulullah SAW. Hadisnya muttafaqun alaih ya. Nah barakallahu fikum. Kalau tidak salah hadisnya Abi Hurairah itu ya. Nah ya Rasulullah. Man hakun nas husni sahabati. Ya Rasulullah. Siapakah manusia yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Apa kata Rasulullah? Ummuk. kultus sumaman, man? umuk, ummuk. kultu thumma man? kultus ummuk. kultu man? abu. Yang keempat abu. Menunjukkan bahwa saya sangat ditekankan berbakti kepada orang tua, terutama siapa? Ibu. Ditanya ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling aku berhak untuk berbakti kepadanya? Apakah kata Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Ibumu. Kemudian siapa? Bapakmu. Ini menunjukkan bahwasannya Nah peran seorang ibu sangat luar biasa. Kita sebagai orang laki-laki tentunya tidak merasakan yang namanya melahirkan, bayangkan. Oh ya. Tapi kalau seorang ibu wanita bisa dikatakan pasti akan merasakan atau sudah pernah merasakannya. Bagaimana? Mereka cerita mungkin atau mana mendengar bagaimana eh, sangat luar biasa perjuangannya antara hidup dan mati di saat itu ya. Nah, barakallahu fiikum oleh karena itu ingat baik-baik jangan sekali-kali berani mengucapkan dan ucapan-ucapan yang jelek di hadapan orang tua. Apalagi mengucapkan ucapan uf Ucapan of itu ucapan yang bisa mengandung unsur hardikan, membuat sakit hati. Paham ya? Nah, fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma. Jangan sekali-kali kamu mengatakan di hadapan kedua orang tuamu uf. Uf itu ucapan yang mengandung unsur hardikan, membuat sakit hati. Wah, apa ini? Enggak mau. Kerjakan sendiri misalkan. Bentak-bentak orang tua. Itu membuat sakit apa? Sakit hati wala tanharhuma dan jangan kalian membentak-bentak keduanya. Nah, terus bagaimana? Birrifq wal lin wa qul lahum karima. Dan ucapkanlah kepada kedua orang tuamu ucapan yang baik, ucapan yang mulia, ucapan yang Naam sopan santun barakallahu fikum naam. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Perkaranya sangat besar. Ikhwani fi din azza wa Berikutnya wasilatul arham dan juga menyambung hubungan silaturahmi. Jangan sekali-kali kita memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, barakallahu fikum kecuali ada unsur yang syar'i atau udur yang syar'i. Maksudnya ya. Nah, kenapa? Karena hadis mengenai silaturahmi sangat banyak sekali di antaranya ancaman orang yang memutuskan hubungan silaturahmi tidak mendapatkan surga. Rasulullah menyatakan apa? Layat yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Nah, barakallahu fikum. Hatta walaupun orang tuanya kafir pun, bapaknya atau ibunya kafir, itu pun apa? Dia masih diberikan hak untuk berbakti kepadanya. Dalam perkara apa? Dunia. Bukan perkara agama ya. Datang dalam hadis yang sahih, itu kisahnya siapa? Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anha Suatu ketika beliau minta nah beliau nah barakallahu fikum radhiyallahu anha minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang apa? Tentang keberadaan ibunya yang masih musyrikah. Ibunya masih musyrikah kafirah. Ya Rasulullah, inna ummi qadimat alayya wa hiya musyrikah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku dia datang mengunjungiku, menziarahiku, tapi dia masih musyrikah. Ibuku masih musyrikah, kafirah. Apa asilu ummi? Apakah boleh aku menyambung silaturahmi untuk ibuku yang kafir tadi itu, yang kafirah? Apa kata Rasulullah? Naam, sili ummak. Iya, sambunglah silaturahmi kepada ibumu. Ibumu. Padahal ibunya kafirah enggak? Kafirah tapi dalam perkara dunia tidak masalah. sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Dalam perkara dunia tidak masalah. Hatta walaupun orang tuanya kafir, dalam masalah dunia berbakti. Tapi kalau dalam masalah agama jangan sekali-kali membela agama selain agama apa? Islam. Selain agama Islam jangan dibela. Sebagus apapun, sejujur apapun orangnya enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selain apa? Nah, barakallahu fikum agama Islam. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Berikutnya, wal ihsan ilal mahawij. Dan juga berbuat baik kepada orang-orang yang mahawij yang membutuhkan. Paham ya? orang-orang yang butuhkan kita harus berbuat baik kepadanya. Nan hadhi faraidu yang yajuzu tarkuha. Ini kewajiban-kewajiban yang tidak boleh kita meninggalkannya. Wa yalzamu fi'luha dan harus kita mengerjakannya. Sesuai dengan apa tadi? Kemampuan hamba. Nah, barakallahu fikum karena kemampuan orang berbeda-beda. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah telah membebankan suatu jiwa kecuali yang dia mampu saja. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya. Summa qala fala tudayyi'uha. Maka jangan kalian menyia-nyiakan. Maksudnya apa? Aila tatrukuha. Jangan kalian meninggalkan perkara-perkara yang wajib tersebut. Au tatasahalu fi sya'niha atau bermudah-mudahan. Bermudah-mudahan pada perkara yang wajib tadi jangan. Kedua orang tua kita Walaupun kita misalkan jauh dari kedua orang tua, ada kesempatan menelpon, nelpon. Bagaimana kabarnya? Eh, bagaimana ibu? Bagaimana bapak? Bagaimana naab? Bagaimana um? Caranya gitu. Nah, <coughs> Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Jadi kesimpulannya bagaimana kesimpulannya? Jangan bermudah-mudahan. Kedua orang tua itu sangat berharga sekali. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sabda la yajzi walidun walida hatta yajidahu mamlukan fayastariyahu fayatiqahu atau fayutiqahu. Artinya apa? Seorang anak itu nggak bisa membalasi kebaikan orang tuanya. nggak akan bisa. Walaupun harta yang kita curahkan mm pun jutaan miliaran itu belum bisa membalas kebaikan orang tua. Sampai kapan? Hatta yajidahu mamlukan sampai dia menjumpai orang tuanya diperbudak. Orang tuanya diperbudak, setelah itu apa? Fayastariyahu, dia membelinya. Sini tak beli orang tua kamu. Fayu'tiqah akhirnya dia memerdekakan orang tua itu. Itu baru apa? Dikatakan bisa membalasi kebaikan orang tua. Selain itu belum bisa. Eh, oleh karena itu jangan Nah kita menyanyiakan kebaikan kedua orang tua. Kita dulu pernah kecil, bagaimana ketika kecil? Nangis, paham ya? Nah, kemudian digendong ibu terkadang minta jajan pada bapaknya. Setelah besar kok berani. Bapaknya malah dibunuh karena apa? nggak ngasih uang untuk beli motor. Allah musta'an. Ya kan Abdul Ghafur? Eh, sebagian orang gitu kan? Nah, Allah musta'an. Nasallahu salamata wal afiyah. Allah musta'an. Padahal kalau mereka tuh ingat ingat masa lalu yang telah Nah barakallahu fiqh dicurahkan oleh kedua orang tua itu mereka sadar, terkadang sedih setelah ngaji itu Masya Allah kalau dulu kami berani sama orang tua dulu orang tua kami eh, kalau ketemu tak kendang misalkan. Jadi dia ingat itu loh. Paham ya? Ingat kembali ternyata itu sangat menyedihkan dan gak layak. Allah musta'an. Sebagian orang-orang yang jauh dari ilmu seperti itu. Nah, karena kita nyaksikan mungkin di masyarakat di kampung-kampung itu yang berani orang tua banyak gak Banyak sekali. Ibunya dibentak karena nggak ngasih uang. Paham ya? Bapaknya pun diancam dibunuh. Hati-hati, Pak. Kalau nggak ngasih uang, sembelih. Bapaknya diancam. Sembelih nggak sembarangan. Ini benar-benar terjadi seperti ini ya. Ya mungkin anda nggak nyaksikan tapi kisah banyak sekali kejadian seperti itu. Karena jauhnya dari ilmu syar'i tadi itu. Tapi kalau sudah mengenal Al-Qur'an dan sunnah, sudah mengenal ajaran yang benar sesuai dengan dalil Al-Qur'an sunnah, mereka akan menyadari ternyata betapa besarnya kebaikan kedua orang tua. Coba bayangkan para fikum, tanpa orang tua kita nggak lahir. Ya nggak. Tanpa kedua orang tua kita ada nggak kira-kira? Ada nggak Abdul Ghafur? Nggak ada. Nah, barakallahu fikum. Naam. Kita lihat di sini. Li'annaha min maslahatikum la tatrukuha aw tatasahalu fi sya'niha. Li'annaha min maslahatikum. Jangan kalian meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut. Jangan pula kalian menyepelekan atau bermudah-mudahan terhadap perkara wajib tersebut dikarenakan ke perkara yang wajib tersebut merupakan manfaat buat kalian. Wa min qiwami dinikum dan termasuk sumber tegaknya agama kalian. Ad-dinu qa'imun 'alal fara'idi wal wajibat. Agama itu tegak di atas perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang fardu tadi itu. Mohon salah? Naam. Tsumma mustahabbat min at-ta'at. Kemudian barulah perkara-perkara mustahabbat, perkara-perkara sunnah. Paham ya? Jadi ada perkara wajib, ada perkara yang sunnah. Perkara sunnah jangan sepelekan wah cuma sunnah aja kok. Itu hati-hati. Ucapan menyepelekan sunnah itu berbahaya sekali. Wah cuma sunnah aja. Ustaz nyuruh-nyuruh terus. Paham ya? Karena itu sunnah kita kembangkan. Eh, kita upayakan untuk mengamalkannya. Sunnah itu apa? Yang abdulnya dikerjakan. Bukan ditinggalkan. Walaupun dia meninggalkan gak berdosa pun. Abdulnya dia mengerjakan. Perkara makro. Makro. Itu abdulnya dia tinggalkan. Walaupun dia mengerjakan tidak berdosa. Paham Semuanya ala tabiri abdulinya. Cuman jangan menyepelekan gitu loh. Cuman meremehkan wah cuman sunnah aja kok disuruh-suruh. Paham ya? Jangan seperti itu. Kalau belum mampu mengamalkan sunnah, jazakumullah khairan. Sudah menasihati, semoga kedepannya bisa mengamalkan sunnah tersebut. Caranya gitu. Dan nah, kalau cuma meremehkan, wah cuman sunnah itu biasanya ucapan orang-orang yang tidak mau mengerjakannya. Allah musta'an. Hati-hati barakallahu fikum. Na'am. Ikhwan fi azza wa jazakumullah bukan di sini. Summa mustahabbat min taat kemudian perkara-perkara yang disunnahkan dari ketaatan-ketaatan yang ada. Fa innan nawafila tajburu al-fara'idha ila hasala fiha naqsun wa tukammiluha. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya salat-salat nafilah itu bisa menambal menambal salat-salat wajib apabila terjadi kekurangan dan bisa menyempurnakannya. Paham ya? Jadi yang namanya salat-salat nafilah, salat-salat sunnah, nah barakallahu fikum perhatikan baik-baik itu bisa menambal sholat-sholat wajib yang masih kurang di dalamnya. Karena kita kan di dalam melakukan sholat wajib kan belum tentu sempurna. Nah, ditambal dengan sholat-sholat apa? Nafilah tadi itu. Oleh karena itu jangan malas-malasan ngerjakan sholat-sholat sunnah itu jangan malas-malasan. Gak perlu diopiak-opiak. Paham ya? Gak perlu dioyak-oyak, Gak perlu dikejar-kejar, Gak perlu disuruh-suruh langsung bismillah. Nah, inisiatif per individu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, mafhum insyaallah? Mafhum? Ayo na'am. Jadi langsung bismillah. Ingat, ketika kita salat wajib belum tentu sempurna salatnya, ya enggak? Abdul Ghafur? Ayo Oleh karena itu perlu adanya namanya penambal. Nah, penambalnya namanya salat apa? Nafilah, rawatib, qabliyah sama ba'diyah. Ada salat qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kemudian juga ada juga qabliyah asr, paham ya? Nah, Kemudian juga qabliyah zuhur, dan kemudian ba'diyah zuhur. Nah, itu semuanya apa? Kita berupaya untuk apa menjaganya. Karena apa? Sebagai penambal. Wal mustahab huwa ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqab tarikuhu. Globalnya mustahab itu adalah sesuatu yang pelakunya diberi pahala kalau mengerjakan tapi orang yang meninggalkan tidak dikasih hukuman. Belum, tidak dikasih hukuman. Hada huwal mustahab inilah yang namanya mustahab. Definisi ini sebenarnya terlalu ringkas tapi enggak masalah. Eh, mayusabu fa'iluhu wa la yastahiqul 'iqab Nah, maksudnya bagaimana? Definisi yang bagus adalah mustahab itu ada suatu perbuatan yang pelakunya dapat pahala kalau mengerjakannya dan orang yang apa? yang meninggalkannya tidak berhak mendapatkan hukuman. Sebagian para ulama menambahkan juga mayusabu fa'iluhu imtisalan. Ya enggak? Yaitu perbuatan yang kalau orang mengerjakannya dalam rangka imtisalan, meniatkan mengerjakan itu karena menjalankan perintah Allah baru dapat pahala. Tapi kalau cuma menjalankan banyak enggak orang menjalankan ibadah? Banyak, tapi belum tentu beri, belum tentu apa? diterima. Contohnya orang beribadah sholat, tapi riak. Berarti mengharapkan siapa? Pujian atau sanjungan manusia. Jadi yang namanya amalan sunnah atau wajib itu dapat pahala adalah dapat intisalan. Kalau niat dia ketika mengerjakan itu, niatnya apa? Mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan niatnya agar mendapatkan pujian dari manusia atau semisalnya. Naam. Itu tentunya panjang lebarnya dibahas dalam kitab apa? Usul fikih. Naam. Mustahab itu sama dengan mandub. Eh, perhatikan baik-baik ya. Jadi antum nggak perlu bingung ada mandub, mustahab, sunnah, masnun, itu sama semuanya. Jadi dalam artikel atau tulisan atau menjumpai hukumnya apa? Mandub. Apa ini mandub? Jangan gagal paham. Mandub, mustahab, masnun, sunnah, sana. Paham maksudnya ya? Hukumnya apa? Sunnah. Kok di sini hukumnya mustahab besar? Jangan gagal paham. Kadang gitu orang kan beda-beda artikel itu ya. Ini hukum ini mustahab, di sini mandub di sini masnun, di sini sunnah. Uh, bedanya apa ya? Berarti belum paham dia. Ya. Nah, maksudnya ya sama. Mau mandub, masnun, mustahab, sunnah itu sama ya. Nah, jadi jangan bingung lagi. Ya, nah, jadi kalau antum jumpai artikel, hukumnya apa? Mustahab. Di artikel lain hukumnya apa? Sunnah. Ya sama, mustahab dan sunnah. Mohon insyaallah ya. Naam. Qalu hadda hududan al-haddu huwa asyai'ul mani' Dan Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan sesuatu yang dilarang. Maksudnya meletakkan larangan-larangan. Hadda hududan maksudnya Allah taala meletakkan larangan-larangan. Wallahu wad'a mawani' lil ibad. Allah Subhanahu wa taala meletakkan larangan-larangan untuk hamba-hambanya. Naam. La yatajawazunaha minal mubahat. Yang mana hamba-hamba tersebut tidak boleh apa? melampaui batasan larangan-larangan tersebut dari perkara-perkara yang mubah. Jadi perkara yang mubah silakan, tapi jangan sampai perkara mubah tersebut melewati batasannya. Paham belum? Contohnya orang main sepak bola, mubah atau enggak? Mubah, tapi permainan tersebut jangan sampai melampaui batasannya. Contohnya dia main sepak bola dari pagi sampai Jumatan. Wah, Jumatan misalkan terjang dia, dia enggak Jumatan misalkan. Nah, berarti melampaui batasannya. Nah, itu baru tidak diperbolehkan walaupun awal mulanya mubah. Tahu Nah, awal mula awal mulanya kan mubah, boleh-boleh saja sepak bola. Tapi ternyata sepak bola itu melalaikan daripada beribadah kepada Allah taala jadi tidak diperbolehkan. Mohon salah ya. Itu contoh saja. Nah, maksudnya apa? Maksudnya kata beliau la yatajawazunaha minal mubahat. Nah, jangan sampai melampaui batasan-batasan larangan-larangan Allah Taala itu disebabkan karena perkara-perkara yang mubah dari itu. Paham? Jadi perkara yang mubah diperbolehkan sesuai dengan kadarnya. Jangan berlebih-lebihan sehingga apa? Sampai meninggalkan ibadah yang lainnya. Mahum insyaallah? Naam. Kata beliau, "Tuhnihum amma harramallahu 'alaihim." Yang sebenarnya perkara-perkara yang mubah tersebut mencukupkan mereka dari perkara-perkara yang telah haramkan atas mereka, ya cukup kita mengerjakan perkara yang diperbolehkan saja. Nah, maksudnya kalau mau melaksanakan, mau mengerjakan, eh, selain amalan yang wajib, maksudnya boleh dia lakukan amalan-amalan yang mubah. Fallahu ahallal ibadihi at-tayyibat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan untuk hamba-hambanya sesuatu yang baik dan bagus. Wa harrama 'alaihi al-khaba'ith dan juga Allah Taala mengharamkan atas mereka apa? Al-khaba'ith yaitu perkara-perkara yang keji Fahunaka halalun wa hunaka haramun. Maka di sana ada yang halal, ada yang pula yang haram. Antara halal dan haram ada apa? Ada umurun mustabihat, ada perkara-perkara yang samar-samar. Apa maksudnya ya? Antara halal haram ada perkara yang apa? Yang samar-samar. Kemudian perkara yang samar-samar tersebut tidak setiap orang mengetahuinya, yaitu perkara syubhat, ya enggak? Nah, solusi yang terbaik bagaimana ketika nah barakallahu fikum menghadapi atau menjumpai perkara syubhat tersebut, mendekati, masuk sekalian atau menjauhi? Menjauhi. Jangan malah antum dekat-dekat situ. Ini katanya baksonya terbuat dari daging babi katanya. Iya, kok. Kita coba dulu misalkan. Kalau sudah meragukan jangan malah dekat ke situ. Dak manyanibuk ilama layani yanibuk. Tinggalkanlah yang meragukan dirimu Beralihlah pada perkara yang tidak meragukan dirimu caranya gitu, bukan malah mendekat-dekat kemudian nyoba. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kecuali ada korina tanda yang benar-benar kuat dan akurat bahwasannya itu hanya isu saja. kan ma, dah ma'ruf ya, biasanya dunia bisnis itu ada ada saja yang namanya isu itu. Biar apa? Biar nanti lawannya itu turun. Paham ya? Sehingga apa? sehingga nanti dagangannya nggak laku. Bikin isu ada di sana itu eh, si fulan tuh jualannya laris karena punya pocongan katanya. Tahu ya? Disembelih disembunyikan di balik rumahnya katanya. Untuk biar orang nggak laku dagangannya jualannya. Padahal cuma isu aja hati-hati. Sana itu mie ayamnya dagingnya daging tikus katanya. Kadang ada orang seperti itu juga untuk menjatuhkan apa tadi? Harga tadi ya Akhirnya orang nggak beli ke situ. Padahal cuma isu itu loh ya. Seperti itu keadaan sebagian orang yang tidak bertanggung jawab dan jauh daripada ilmu syariat. Allahu musta'an. Jual beli boleh sama, tapi jangan sampai seperti itu. Barangnya sama nggak masalah, tapi jangan sampai seperti itu keadaannya. Karena apa? Karena persaingan bisnis akhirnya saling bohong, ya enggak? Saling mojokkan, saling jatuhkan jangan. Nah, barakallahu fikum boleh sama, tapi dengan cara yang syar'i di dalam jual beli tadi. Naam. Hadhihi hududullah subhanahu wa taala. Inilah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Fal mubahu la yuta'adda. Maka sesuatu yang diperbolehkan jangan sampai apa? dilakukan secara berlebih-lebihan. Nah, antum makan minum boleh enggak? Boleh, tapi kalau berlebih-lebihan haram. Kulu washrabu wala tusrifu. Ya enggak? Nah, makanlah dan minumlah kalian jangan berlebih-lebihan. Nah, apa maksudnya? Nah, karena kenapa kok haram? Karena dibalik berlebih-lebihan itu biasanya menimbulkan apa? Nah, menimbulkan apa? Penyakit atau yang semisalnya. Paham belum? Coba antum misalkan makan terus, makan, makan, makan, makan, sudah kenyang makan terus. Kira-kira apa yang terjadi? Muntah-muntah. Paham ya? Muntah-muntah, sakit perut, macam-macam. Yang jelas apa? Jangan sampai berlebih-lebihan. Naam barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Kata beliau, qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman, Tilka hududullahi fala ta'taduha. Itulah larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala jangan kalian melampaui batasannya. Wal haram la yuqrab. Perkara yang haram jangan didekati. Allah ta'ala tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah perkara-perkara yang Allah Taala haramkan, jangan kalian mendekatinya. Otomatis di sini larangan mendekati berarti apa? Lazimnya melakukannya lebih-lebih lagi dilarang gitu loh. Bukan itu kan larangannya mendekati Ustaz. Kalau melakukan sekalian malah boleh, ya, itu berarti gagal paham. Paham ya? Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perzinaan. Itu larangannya kan kalau mendekati perzinaan Ustaz. Kalau zina sekalian enggak masalah katanya. Gagal paham dia. Kenapa gagal paham? mendekati aja dilarang apalagi melakukannya gitu loh caranya gitu memahaminya Iya enggak yang mendekati yang ringan aja dilarang apalagi mengerjakannya lebih parah lagi lebih dilarang lagi apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza nazakumullah dalam berikutnya. Hada mauqiful muslim min al-halal wa haram. Inilah prinsip seorang muslim di dalam menghadapi suatu yang halal dan haram. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu apa? Jelas. Nah, itu perlu diperhatikan baik-baik. Kata beliau, annahu ya'khudhu al-halal at-thayyib wa yaktafi bihi. Bahwasanya seorang muslim hendaknya mengambil halal, mengambil sesuatu yang halal yang bagus dan mencukupkan diri dengannya. Wa yatrukul haram wa ma yu'addi ilaihi minal wasail. Dan hendaknya dia meninggalkan perkara yang haram dan meninggalkan semua perkara yang bisa menghantarkan kepada apa? Nah, barakallahu fikum perkara yang haram. Semua wasilah perantara yang menghantarkan perkara perkara kepada perkara yang haram tinggalkan. Fala taqrabuha. Jangan kalian mendekati perkara yang Allah telah larang. Kenapa kok mendekati dilarang? Karena dekat-dekat itu nanti ujung-ujungnya melakukan itu loh. Ya enggak? Awal mulanya dekat-dekat, dekat-dekat pabrik khamar. Paham ya? Eh, awalnya dekat-dekat, kemudian lama-lama minum juga dia nanti. Dikhawatirkan seperti itu. Awal mulanya cuma apa? Dekat-dekat apa orang-orang yang nam berjudi misalkan nanya-nanya bagaimana sih cara berjudi Lama-lama judi sekalian dia. Oleh karena itu larangan seperti ini, fala taqrabuha, jangan kalian mendekatinya. Kenapa? Karena mendekat ini wasilah perantara sarana untuk apa? Dia ujung-ujungnya mengerjakan nanti. Apa maksudnya? Oleh karena itu teman duduk saja itu imbasnya berpengaruh sangat besar. Artinya, nah barakallahu fikum pengaruhnya sangat besar imbasnya kepada orang yang duduk-duduk dengan Nah, barakallahu fikum yang lainnya. Kenapa kok imbas seperti itu? Dilihat teman duduknya siapa. Kalau teman duduknya tukang pandai besi, tukang pandai besi tahu ya, biasanya ada semacam tabung di depannya itu, diobor-oborin besinya itu. Nah, itu kalau teman duduknya pandai besi, suatu ketika dia apa? Ima kena percikan api tadi itu sehingga menyobek pakaiannya. Kalaupun nggak seperti itu, tercium bau apa? Bau yang nggak sedap, bau bakar-bakar, ya nggak? itu teman duduk yang jelek, misalnya seperti itu. Ima dia terjerumus dalam perkara yang jelek atau dia akan tercemar namanya di luar sana. sepulan itu katanya ahli sunnah, tapi setiap nongkrongnya di tempat judi. Dia nggak judi, cuma nongkrong. Oh ya? Dia jualan apa? Jualan pulsa di situ dia. Eh, jualan pulsa di tempat orang judi. Dia nggak judi gitu loh. Tapi kan nama baiknya tercoreng. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Kemudian yang kedua, teman duduk yang baik seperti permisalan apa? Orang penjual minyak wangi. Teman duduk yang baik itu permisalannya seperti apa? Nam kahamil misk seperti penjual minyak wangi. Antum kalau duduk-duduk dengan penjual minyak wangi, ima antum enggak beli pun tercium bau wangi enggak? Tercium bau wangi. Kalau punya uang beli, kalaupun enggak beli kadang dikasih minyak wangi sama orangnya nih. Misik, paham ya? atau minyak wangi silver, minyak apa yang lainnya. Wangi enggak? Serba wangi semuanya. Kelihatannya dia orangnya enggak bagus, enggak baik. Tapi apa? Karena teman duduknya orang baik, masya Allah si fulan itu ternyata udah ngaji juga ya. Padahal dia itu kalau kalau malam itu masih mendem dia, masih mabuk-mabukan malamnya. Cuman siang harinya dia ketaklim terus ya. Nah orang lihat dari jauh, wah ternyata udah bagus juga ya. Karena apa? Karena semata-mata teman duduk tadi itu walaupun belum sempurna pun orang nilai bagus gitu loh. Oleh karena itu teman duduk harus dijaga. Nah, barakallahu fiikum. Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih, "Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu mengikuti agama temannya, maka hendaknya dia melihat siapa orang yang dia jadikan teman. Mahum salah ya? Nah, barakallahu fiikum. Oleh karena itu, pertemanan itu harus dijaga, jangan sana sembarang mencari teman Nah, cari teman yang baik, yang suka mengingatkan kalau kita keliru. Nah, barakallahu fikum suka mengarahkan kalau kita tersesat, itu teman yang baik. Nah, barakallahu fikum. Jangan mencari teman orang-orang yang apa? Yang senang dengan kita ketika kita kaya. Ya enggak? Ketika banyak uang senang dia. Ketika uang enggak ada ditendang. Paham ya? Ditendang, disengsarakan, dijauhi wah sebulan. Ketika banyak makanannya, banyak jajannya dekat-dekat dia. Paham ya? Itu bukan teman sejati namanya ya. Nah, teman sejati itu nah ketika ada kekeliruan dia ingatkan afannya akhi. Ini keliru, yang benar seperti ini. Kalau ada sesuatu yang melenceng luruskan, ini lurus seperti ini, ini bengkok. Saran seperti itu, teman yang baik seperti itu. Nah, bukan gara-gara harta. Naam. Fala taqrabu ya'ni la ta'malu al-wasail al-muqarribah laha ihtiyatan. Maksudnya jangan kalian mengerjakan wasilah-wasilah sarana-sarana yang bisa mendekatkan kepada kemaksiatan-kemaksiatan tersebut ikhtiyatan dalam rangka berhati-hati. Apa maksudnya ya? Nah, berhati-hati para kalafikum. Karena apa? Karena dekat-dekat ujung-ujungnya mengerjakan dari itu. Hati-hati para kalafikum. Antum awalnya awal mulanya dekat-dekat saja. Eh, dekat-dekat bandar narkoba. Dekat-dekat awalnya. Akhirnya antum disuruh apa jualan. Kamu ya? Nah, suruh menyelundupkan, penyelundupan Orang nggak tahu dimasukkan dalam biskuit itu misalkan ya. Dibongkar ternyata dalamnya sabu-sabu. Paham ya? Itu contoh aja. Maksudnya apa? Orang itu dekat-dekat itu bahaya sekali dekat-dekat dengan ahli ma'asi. Karena apa? Karena itu wasilah. Dikhawatirkan lambat atau cepat dia akan apa? akan terjerumus dan juga melakukan perbuatan maksiat tersebut. Jauhi. Nah, jadi kalau kita ingin baik, cari teman duduk yang baik. Nah, para kalau fikum teman duduk yang baik itu sangat dibutuhkan. Al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Gitu ya. Gitu. Nah, itu persahabatan teman dekat itu nanti di hari kiamat itu musuh sebagian mereka kepada sebagian yang lainnya kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi pertemanan itu harus dijalin di atas takwa, di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah, bukan di atas harta, bukan di atas kekayaan, bukan di atas kecantikan, kegantengan, bukan. Karena kalau kita berteman karena gantengnya, banyak jerawatnya enggak teman lagi nanti. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum. Atau dia bertemannya bersahabat karena cantiknya, sudah tua, sudah penyawat misalkan, sudah enggak cantik lagi, enggak berteman lagi, enggak bersahabat lagi. Suami istri misalkan ya, barakallahu fikum bukan, tapi jalinlah ukhuwah persaudaraan dan juga persahabatan di atas apa? At-taqwa di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga tetap langgeng terus-menerus barakallahu fikum bukan karena hartanya. Harta habis, dia kan enggak senang lagi. Habis manis sepah buang kata mereka. Nah, ketika manis-manis dia dekat-dekat. Banyak uangnya, ya enggak? Ketika enggak ada kiriman dua bulan dah merengut wajahnya. Enggak dekat-dekat lagi. Ya Allah musta'an. Hindari seperti itu ya. Upayakan persahabatan dibangun di atas apa? Dalil di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, sehingga kita tenang, tenteram, tidak apa? Tidak ada yang namanya la barakallahu fikum kejanggalan di dalam kehidupan. Naam. Fal muslimu yaqifu 'inda hududillah azza wa jalla la yatajawazuha. Maka seorang muslim hendaknya dia berdiri di atas apa? Di sisi perkara-perkara atau berhenti di sisi perkara-perkara yang telah haramkan, berhenti di situ. Jangan melewatinya. Fayakudul halal wal mubah wa yatrukul haram. Hendaknya dia mengambil yang halal dan mengambil yang diperbolehkan dan meninggalkan yang haram. Maksudnya ya, yang jelas-jelas haram tinggalkan. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau yang masih samar tinggalkan juga, jangan sampai kita malah menjerumuskan dalam perkara yang samar. Summa qala wa harrama asya'a al muharramatu katsiratun. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan dan Allah Taala mengharamkan beberapa perkara. Perkara yang diharamkan banyak sekali. Allah Taala Allah Taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum al-maitatu." Allah Taala telah mengharamkan atas kalian bangkai. Bangkai halal atau haram? Eh, haram atau halal? Haram. Bangkai ini enggak hanya yang antum melihat bangkai tikus, bangkai kambing, bangkai sapi bukan itu antum misalkan bunuh sapi, menyembelih, bismillah, potong telinganya dulu. Mati sapinya, bangkai juga itu. Paham ya? Jangan antum kira bangkai itu yang udah busuk pinggir jalan itu. Itu juga bangkai, ini juga bangkai. Paham ya? Jangan antum mengira itu aja ya. Jadi bangkai itu sesuatu yang sembelih tanpa menyebut nama Allah Taala juga bangkai. Ya? Contohnya, nah barakallahu fikum bismi abik, sembelih. Mana lehernya sembelih. Sapi enggak sembarangan loh dengan menyebut nama bapakmu dia ngomong itu. Bukan dengan menyebut nama Allah, bukan bismillah. Itu nanti bangke juga itu. Hati-hati ya. Atau atau menyembelih sapi kakinya dulu, bismillah. Kakinya dipotong ini. Keluar darahnya banyak kan? Mati sapinya. Bangke bukan? Bangke juga. Eh, bangkai juga itu ya. Jadi bangke itu jangan seperti anda melihat baunya busuk itu, itu juga bangke. ini juga bangke. Haram hukumnya barakallahu fikum. Nah, tapi kebanyakan orang-orang awam itu kita sayangkan mereka itu punya sapi, eman-eman sapinya sudah mati, bertahun-tahun dia sudah melihara, setiap hari dikasih minum, dikasih makan, sapinya mati dia apa? Malah dijual dagingnya karena masih awal mati itu masih segar itu ya, dijual sama dia. Haram, bangkai itu. Paham ya? Terus bagaimana solusinya? Dikubur. Paham ya? Dikubur solusinya, jangan dijual itu haram hukumnya. Kecuali kalau sebelum meninggal sudah gharghara, Eh, nyawa dari kerongkongan itu sembelih, bismillah gitu. Paham ya? Baru halal boleh jual. Allah musta'an. Karena kejadian banyak sekali. Kadang orang-orang awam itu sapinya mati gitu langsung dia dijual dagingnya. Haram itu ya hukumnya. Naam, Allah musta'an. Wa qala wa halallahu al baya wa harrama riba Dan Allah taala menghalalkan jual beli dan mengharapkan apa? Riba. baik-baik. Allah taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Semua bentuk riba haram. Jual beli upayakan aman dari penipuan, aman dari apa? perkara riba. Riba itu apa sih? Riba itu makna globalnya ziyadah tambahan. Kan ya? Itu di, di antara makna riba itu ziyadah tambahan. Maksudnya bagaimana? Antum minjamkan uang, tapi nanti mengembalikannya tambahannya. Paham ya? Itu contohnya di antara lainnya. Paham itu? Kemudian atau antum menyimpan uang, nanti ada tambahan juga dalam menyimpan tersebut. Eh, yang dikenal dengan bunga atau yang semisalnya. Tahu itu ya? Nah, jadi perlu berhati-hati. Jangan bermudah-mudahan di dalam transaksi ribawi ini berbahaya. Kenapa berbahaya? Yang makan harta riba kena laknat. Yang memberi makan harta riba laknat juga. Sekretarisnya yang nyatat transaksi itu kena laknat juga. Kemudian yang menyaksikan ribawiyah menyaksikan tok gelem lihat ya, tok. Kena laknat tukang parkirnya dikhawatirkan juga. Paham ya? Jadi jangan sampai menjadi tukang parkir bank. Banknya bank syariah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum jangan tertipu dengan nama. Nama itu tidak merusak hakikat. Paham ya? Nama itu tidak merusak hakikat. Lihat hakikatnya bagaimana. Nah, barakallahu fikum maksud apa ya? Nama itu tidak mengubah hakikat. Lihat hakikatnya bagaimana walaupun bank syariah, antum lihat. Coba aja, antum sekali aja coba. Assalamualaikum, Pak. Boleh nggak kita minjam uang 5 juta untuk satu pekan ini nanti kembali ke 5 juta? Anak yakin dia ngomongnya nggak boleh. Kalau boleh berarti syar'i. Pinjam-pinjam syar'i seperti itu 5 juta kembali ke 5 juta. Wah, oh, kalau satu pekan ada bunganya apa? Bunganya 0,000003 persen. Enggak eh, tahu jumlahnya berapa ini ya. 000 kemudian akhirnya ada tiganya. Berarti itu enggak kosong ada bunganya mesti. Walaupun kecil. Hati-hati itu ya. Nah, barakallahu fikum itu sudah masuk dalam riba. Contoh yang lain, sekarang, sekarang juga ada namanya bank apa? Bank pelecet. Bank pelecet itu, nah dia datangi toko-toko, eh, TB misalkan toko bangunan, eh, nah baru kalau muslimin datangi. Orang-orang bawa buku itu kelihatannya pakai rapi, berdasi, eh, mau minjam uang nggak Pak? Kita katakan pinjam tapi mengembalikan sama boleh nggak Anak yakin dia nggak ngomong boleh. Pasti ada apa? Embel-embelnya. Nah itu hati-hati. Jangan mau Nah, barakallahu fikum. Jadi antum jangan tertipu dengan bank syariah. Bank ini, bank itu, paham ya? Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Nah, jadi perkara riba haram hukumnya ya. Jangan sampai kita bermudah-mudahan. Ustaz, kalau kita cuma nyimpan uang bagaimana? Kita enggak minjam, cuma nyimpan uang di bank. Kita katakan sama ikut andil melestarikan ritual riba liar di situ. Nah, kenapa ikut andil uang antum yang antum simpan itu enggak mungkin mabni di situ. Di situ terus itu enggak mungkin. Paham ya? tapi akan dipakai nanti oleh mereka. Lah untungnya dari situ mereka kata mereka. Jadi antum lima, nyimpan 5 juta, 5 juta itu nggak mungkin di situ terus. Sama dia diputarkan, pinjamkan 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ke nah, orang lain setiap 1 juta membalikan 1 juta 500. Nah itu. Jadi dipakai untuk praktek ribawiyah yang paling selamatnya jangan disimpan di bank. Paham ya? Kalau antum nyimpan di bank itu dohirnya untung tapi bangkrut. Paham ya? Nah, bangkrut di mana? dunia dan akhiratnya. hati Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, Na'am barakallahu fikum. Apa ayat itu? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin. Itu ya ayatnya ya. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Sisanya itu suruh ninggalkan. Jika kalian benar-benar beriman. fa'ilam eh, Fa'in lam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau enggak mau ngerjakan, sudah tahu riba kok malah nekat dia, wah ini kan riba terus seru katanya. Paham ya? Malah nekat dia. Ingat-ingat, kumandang kalah peperangan melawan siapa? Allah dan Rasulnya. Siapa yang menang coba? Kalau sudah melawan Allah dan Rasulnya enggak ada yang menang. Dia akan merasa tersiksa walaupun gajinya banyak. Nah, barakallahu fikum walaupun gajinya banyak, MMN sebulan pun enggak akan tenang dia. Nah, karena apa? Karena yang dia makan harta riba, hati-hati. Hati-hati anallahu akilar riba wa mukilah wa syahidai wa katiba. Nah, Rasulullah melaknat pemakan harta riba dan yang beri makan harta riba. Nah, kemudian yang menyaksikan transaksi ribawinya dan sekretarisnya yang mencatat itu. Kena laknat semuanya. Terus bagaimana solusi yang terbaik? Tak kasih solusi. Ana sudah mencoba, nah barakallahu fikum memberikan solusi kepada saudara-saudara kita yang mungkin kebanyakan uang, atau uangnya banyak gitu istilahnya ya para kalau fikum. Tapi sebagian mereka ada yang mendengar dan menerapkan, ada pula yang banyak alasan. Pertama, solusi yang pertama, kalau memang hartanya itu banyak, dibelikan tanah untuk menyimpannya. Dibelikan tanah yang strategis, sertifikatkan sekalian, clear sudah. Insya Allah bismillah yang namanya tanah itu, kedepannya insya Allah bismillah kalau tepat membelinya pada tempat yang strategis, naik harganya. Bebas urusan dia, mau untung nggak untung urusan dia. Tapi kan selamat. Simpanannya ada. Pertama, kedua, dibelikan emas batangan. Emas batangan ini aku simpan bismillah barakallahu fikum kalau memang strukturnya bagus gitu ya istilahnya, insyaallah naik juga, nggak masalah. atau berikan emas batangan disimpan di tempat rahasia. Masing-masing orang punya rahasia, nggak perlu disebutkan. Ya nggak Nah, karena rahasia tuh nggak boleh lebih dari berapa? Dua orang, rahasia cuma dua orang aja lebih dari dua orang akan tersebar nanti. Maksudnya bagaimana? Cukup suami istri misalkan. Dua orang ada, Simpan tempat rahasia. Kalau nggak percaya buktikan. Insya Allah aman itu udah. Dunia dan akhirat. Wah kalau gitu sulit Ustaz. Nah, buktikan dulu baru komentar. Paham ya? Nah komentar itu terakhir nanti buktikan dulu bisa atau tidak. Tapi kalau kita nyimpan di bank hati-hati. Uang antum dipakai. Uangnya dipakai ritual ribawiyah tadi. Padahal Allah Taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Dan jangan kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Perbuatan dosa atau tidak? Praktek di bawahnya itu. Eh, dosa atau enggak? Jelas. Kenapa jelas? Mereka walaupun mengatakan menolong tapi sebenarnya mencekik. Anda yakin itu. Coba orang-orang miskin pinjam ke bank, dikasih enggak kira-kira? Enggak dikasih karena enggak ada jaminan. Kalau bantu nolong itu orang miskin pun minjam dikasih. Tapi orang miskin wah, mana jaminannya Pak? Enggak punya, enggak bisa. Bayangkan. Satu, yang kedua, kalau yang namanya membantu, minjam 10 juta, nggak mampu membalikan, ditunda tapi nggak dinaikkan. Tapi kalau mereka dinaikkan, misalkan misalkan 10 juta dibayar dalam satu tahun misalkan, satu tahun kalau belum bisa mengembalikan sama dia, ya udah tak tunda. Tapi nanti ingat ya 10 ya, juta 500 ribu. Nah ini 500 ribunya ini riba. Mencekik atau bantu? Mencekik ada hati Nah jangan Jangan kita apa? Bermudah-mudahan praktek dengan praktek ribawinya. Terus bagaimana mengenai ATM dan rekening yang ada? Itu hanya dijadikan wasilah perantara ketika darurat. Nerima, ngirim. Nerima, ngirim. Nyimpan, hati-hati. Nyimpan, hati-hati. Maksudnya bagaimana? Antum ada orang ngirim 5 juta, tarik semua 5 juta tadi. Kalaupun seandainya nggak bisa aktif karena harus tersisa di situ, itu urusan mereka. Ya jelas uang tadi jangan simpan. Apa maksudnya ya? Misalkan dikasih eh, minimalnya 50 ribu ditaruh situ itu urusan mereka. Tapi ya? Tapi yang tadi itu jangan simpan di situ. Paham belum? Transaksi, jual beli online silakan, tapi menyimpan di bank jangan. Paham ya? Nah, barakallahu gitu. Semua itu ada solusi kalau orang itu mau mau mengerjakan. Berat sedikit enggak masalah tapi selamat. Caranya gitu. Karena zaman dahulu orang jual beli nggak ada online, offline. Ya enggak? Zaman dahulu offline, barteran, serah terima langsung. Nah, jadi ingat-ingat ya, jangan sekali-kali nyimpan uang di bank. Anak ngomong kayak gini bukan karena anak nggak punya uang, paham ya? Nah, uang itu karena Ustadz nggak punya uang aja, tapi kalau uangnya banyak, insya Allah biadillah, kalau anak pun punya uang banyak, anak akan praktekkan ini, paham ya? Nah, nggak akan anak nyimpan uang di bank, insya Allah, paham ya? Nah, barakallah. fikum caranya gitu harus semangat di dalam menerapkan agama ini bukan berarti kita eh barakallahu fikum dengan hawa nafsu dalilnya banyak kan larangan masalah apa ribawiyah tadi itu upayakan seperti itu nah barakallahu fikum nah jadi jangan bermudah-mudahan seperti sebagian orang ini darurat ustaz harus simpan uang di bank berapa jumlah uangnya uangnya sih enggak banyak juga cuman 250 ribu katanya sedikit sudah menyimpan uang di bank alasan darurat Allah musta'an jangan bermudah-mudahan dengan lapar darurat ya Allah musta'an ikhwani fid din azza wa wa hafizakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lihat di sini apa yang beliau sampaikan. Faminha ma ja'a nasut tahrim 'alaihi wa minha ma daha Allah anhu. Di antaranya ada yang terang-terangan datang dalil pengharaman. Dan di antaranya ada pula yang datang dalil Allah taala melarang. Wal manhiyu anhu al-aslu annahu haram. Sesuatu yang dilarang itu hukum asalnya haram. Kita lewati kan? Nah barakallahu al aslu fil nahyi yadullu ala tahrim. Al aslu fil nahyi yadullu ala at tahrim. Wal aslu fil amr yadullu ala al wujub. Sudah kita lewati kaidahnya. Al aslu fil nahyi yadullu ala tahrim. Hukum asal larangan itu haram. Paham ya? Nah, kita lihat sini. Waqad yakunu makruhan karahat at-tanzih min babil ihtiyat. Terkadang juga hukumnya makruh. Eh, kemakruhan yang tanzih dalam artian untuk mensucikan dalam bab apa? Ihtiyat berhati-hati. Berhati-hati asalnya duduk misalkan ketika minum karena hukum makruh. Idza dalla dalilun ala syartihi anit tahrim. Kalau ada dalil yang memalingkan dari apa? Dari pengharaman tersebut. Karena dalil syarif itu penting sekali. Kita pahami dalil syarif itu dalil memalingkan. Ya kan? Wal aslu fi adatinal ibahah hatanya diu syariful ibahah Oh ya, hukum asal tradisi itu boleh-boleh saja sampai datang dalil yang memalingkan dari pembolehan. Nah, itu penting dalilnya. Paham belum maksudnya? Nah, barakallahu fiikum ya wa na'am. Qalu wa saqata asya'a lam yuhallilha wa lam yuharrimha. Kemudian Allah taala juga mendiamkan pada beberapa perkara, maksudnya Allah taala tidak menghalalkan, tidak mengharamkan. La tas'alu anha. Yang seperti ini enggak usah banyak bertanya. Enggak usah banyak bertanya Lian Allah sakata anha karena Allah Taala ada diam. Allah Taala ada diam. Enggak usah banyak bertanya ini bagaimana ya? Bagaimana ya? Wafil bahsi anha ikhrajul nas. Ikhrajul nas dan mencari-cari perkara tersebut nah merupakan apa? Nah barakallahu fikum memberatkan manusia. Famadana annaha masqutun anha fatrukuha. Selama perkara tersebut adalah perkara yang Allah Taala diam dari perkara tersebut, tinggalkanlah Man akhadaha la yulam, tapi yang mengambilnya yang mengerjakannya tidak dicela, tidak dicaci. Li'annal mubaha masqutun anhu, karena sesuatu yang diperbolehkan itu masqutun anhu, tidak dilarang. Ingat-ingat ya, wal nam. Contohnya perkara yang mubah yang boleh apa? <coughs> Banyak sekali ya. Sebenarnya orang pakai peci nasional itu enggak haram. Mubah, boleh-boleh saja. Tapi kenapa ahli sunnah sangat anti? dan berhati-hati dengan peci nasional yang dipakai oleh orang-orang nasional. Nasional maksudnya itu umum. Yang pakai orang muslim juga pakai, orang Hindu juga pakai, orang Buddha juga pakai, orang Kristen ke gereja pun juga pakai peci nasional yang hitam itu ya. Ya, tahu kan antum? Nah, kenapa al-sunnah kok anti? Enggak mau memakainya. Tamayyuz dalam rangka apa? Tamayyuz, memisahkan diri tampil beda dari orang-orang yang mereka apa? memakainya dalam rangka agar terbedakan ini loh al-sunnah. Ini loh pakaian ahli sunnah, berjubah, eh, kemudian kolang sua atau sorban barakallahu fikum seperti itu. Tapi kalau peti nasional kita barakallahu fikum tidak memakainya bukan karena itu diharamkan tapi dalam rangka tamanyus. Paham ya? Nah, agar tampil beda dan memisahkan diri dari nah barakallahu fikum nah orang-orang awam atau yang semisal mereka. Karena banyak yang kita sayangkan. Eh, dari Bahkan ustad-ustadnya pun yang mereka mengatakan ahlus sunnah dulunya awal-awal dakwah dulu mereka itu sangat anti dengan peci nasional. Tapi sekarang Allah musta'an sudah mulai pakai peci nasional. Kemudian koko sarungnya pun singkrang tapi nggak boleh dipetis, sarung petis nggak boleh. Jadi sampai mata kaki pas gitulah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum untuk menarik perhatian masyarakat katanya. Nah, tapi malah justru mereka yang tertarik lah buktinya jubah dilepas. Paham ya? Nah, pokoknya pun batik. Kalau Ustaz. Kemudian peti nasional pun ada lambangnya di sini. Kalau Ustaz. Intinya apa? Intinya kalau fikum, jangan kita beralasan untuk menarik masyarakat tapi harus menempuh cara maksiat. Jangan. Nanti khawatirnya justru orang itu akan tertarik. Coba saksikan orang-orang yang membuat sekolah-sekolahan. Awal mulanya dulu apa? Non formal, ya enggak? Eh? belajar di masjid, mengapa Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya pondoknya diformalkan. Ujung-ujungnya apa? Alasannya ini nanti biar kita bisa menarik perhatian masyarakat, biar mereka ngikutin as-sunnah katanya, biar mereka nanti berjubah semuanya. Akhirnya justru apa? Karena ingin menarik perhatian masyarakat, nurutinlah permintaan masyarakat. Pak Ustadz, ini kalau nah, seperti ini lebih baik kita pakai seragam aja Ustadz, walaupun berjubah ke seragam. Akhirnya jubahnya merah putih. Paham ya? Awal mula seragam. Nah, tapi kalau seperti masih keberatan, nanti ribet Ustaz pakai koko aja, kokonya merah putih. Paham ya? Nah, ini kan ada kegiatan harus ada pramuka Ustaz. Akhirnya ikut pramuka, bayangkan. Banyak perkara-perkara yang terjerumus. Sekarang masyarakat yang awam tadi ngikutin ahlu sunnah atau ahlu sunnah ngikutin orang awam? Ahlu sunnah ngikutin orang awam terbalik gitu loh. Hati-hati. Sebabnya apa? Karena menempuh cara maksiat tadi itu. Coba kalau mencari berkahnya eh, yang diajarkan Al-Qur'an sunnah kalau Allah kalau Rasul. nggak perlu pakai seragam-seragaman. Nah, kalau fiqih nggak perlu kita menggunakan ritual-ritual pramuka atau yang semisalnya. Eh, Allahul musta'an. Jadi perlu diperhatikan baik-baik, jangan sampai kita punya subhat, ingin menarik perhatian masyarakat tapi dengan cara menempuh maksiat itu keliru. Keliru ya? Kita ajarkan kalau Allah kalau Rasul semampunya. Kita bimbing, kita arahkan Perkara dia nerima alhamdulillah, enggak nerima jangan dipaksa. Selesai. Dakwah itu enggak ada paksaan. Paham ya? Lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau tidak bisa menguasai hati mereka. Laisa 'alaika hudahum. Bukan di tanganmu hidayah mereka. Kita hanya menyampaikan saja. Hanya menyampaikan. Qala Allah qala Rasul. Na'am barakallahu fiikum. Allahul musta'an. Disebutkan di sini barakallahu fiikum idza qawluhu wasaqata asya' Kata beliau, "Madama annaha masqutun anha fatrukuha." Man akhadha la yulam anna al-mubah masqutun anhu wal mubah huwa ma la yusabu fa'iluhu wa la yuqaqu wa la yu'aqabu tarikuhu. Mubah itu adalah yang mengerjakannya tidak dapat pahala. Ingat-ingat ya, ini hukum globalnya ya. Perkara yang mubah itu yang mengerjakannya tidak dapat pahala, yang meninggalkannya tidak dapat dosa. Kecuali apa? Diniatkan ibadah. Antum tidur tuh mubah enggak? Mubah apa enggak tidur? Mubah, boleh-boleh saja makan mubah. Tapi kalau antum niatkan tidur itu biar semangat ibadahnya, biar nanti bisa bangun malam cepat misalkan, jadi dapat pahala enggak? Tergantung dengan niatnya. Jadi perkara mubah ini tidak memiliki hukum tersendiri. Lalu maksudnya tidak memiliki balasan tersendiri sampai dia meniatkan dengan niat yang baik. Kalau dia niatkan baik dapat pahala, kalau dia niatkan jelek dapat dosa. Sekarang antum, nah barakallahu fikum bahwa apa kemarin? bawa tangga, tahu tangga antum Abdul Kapur? Tangga antum bawa itu hukumnya boleh nggak bawa tangga? Boleh. Tapi bawa tangga untuk mencuri. Paham ya? Biar bisa naik ke temboknya orang gitu. Haram nggak hukumnya? Haram berdosa dia. Paham ya? Sekarang hukum asalnya antum datang ke masjid. Eh, bukan jam-jam sholat datang ke masjid itulah datang ke masjid nah barakallahu fikum hukum asalnya apa boleh boleh saja tapi datang ke masjid untuk nyari untuk mencuri sandal paham ya jadi haram hukumnya Tergantung dengan niat dan tujuannya tadi. Paham belum nih? Eh, nah barakallahu fikum seperti itu. Allahumma musta'an. Naam. Disebutkan di sini barakallahu fikum Fallahu sakata anha li hikmatin. Maka Allah Subhanahu wa taala diam dari perkara-perkara mubah tersebut karena ada tujuan tertentu. Masa kata anha min babil nisyan. Allah taala tidaklah diam dari perkara tersebut karena lupa. Karena Allah taala enggak punya sifat lupa. Wa makana rabbuka nasiya dan Rabbu tidak pernah lupa. Ada pun lupa yang antum pahami atau yang sebagian orang pahami, al-yauma nansakum kama nasitum liqa yaumikum hada, itu nisyan di situ bukan lupa, tapi apa? At-tark yaitu apa? Meninggalkan. Ingat-ingat ya. Pada hari ini aku lupakan kalian, bukan gitu mengartikannya. Pada hari ini aku tinggalkan kalian. Sebagaimana kalian melupakan perjumpaan kami. Paham itu ya? Jadi di dalam Al-Qur'an ketika Allah Taala mengatakan al yawma Nangsakum itu bukan artinya lupa tapi apa artinya? At-tark. Artinya meninggalkan. Ada pelupa yang dikenal dhuhulul akal, hilangnya akal, lupa. Itu bagi Allah Taala sifat yang disucikan. Allah Taala enggak ada sifat lupa. Wa makana rabbuka nasinya. Ingat-ingat soal itu ya. Jadi udah clear, jangan sampai keliru karena sebagian dai ada yang mengatakan Allah Taala itu juga lupa katanya. Nah, tapi lupanya lain dengan lupanya hamba. Kita katakan enggak benar. Allah Taala enggak lupa sama sekali. Adapun dalam ayat al-yauma nansakum artinya apa? Natrukukum. Fahum salah? Fahum? Ayo na'am, barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Bal sakata anha rahmatan bikum li alla yashqa alaikum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala Nah barakallahu fikum, diam dari perkara yang mubah tersebut sebagai bentuk kasih sayang kepada kalian agar tidak memberatkan kalian. Qauluhu ghairan nisyanin fa inna Allah jalla wa ala la yansa. Allah Subhanahu wa taala tidak lupa. Li'anna nisyan naksun wa duhul. Karena yang namanya nisyan itu adalah naksun, sifat kurang dan duhul, yaitu hilangnya akal. Wallahu jalla wa ala lam yasqut anha nisyanan laha. Maka Allah Subhanahu wa taala nanti darah diam. Eh? dari perkara tersebut bukan karena apa lupa, bukan. Jadi Allah Taala diamnya itu bukan karena lupa. Wa inna masakata anha rahmatan bikum. Tapi Allah Taala diam dari perkara yang diperbolehkan tadi sebagai bentuk kasih sayang kepada kalian. Li Li'alla ko 'alaikum agar tidak apa? membuat sempit kalian. Coba kalau sekarang eh, itu apa? Nah, mikul tangga aja nggak boleh misalkan. Haram hukumnya. Berat nggak kira-kira? Berat. Tidur hukumnya haram. Berat nggak? Kira-kira? Berat. Nah, tapi itu diperbolehkan kenapa? Karena bentuk kasih sayang tadi itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita niatkan ibadah jadi ibadah. Paham ya? ada pun hadis yang sering antum dengar, naumus shaim ibaratun hadisnya la aslalahu. Tidurnya orang puasa itu ibadah katanya. Akhirnya tidur terus. Dari habis sahur langsung tidur full. Nah barakallahu fikum, zuhur bangun, tidur lagi. Asar bangun, sholat tidur lagi sampai buka baru bangun. Katanya apa alasannya? Naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang puasa itu ibadah katanya. Nah, memang kalau seandainya enggak berlebihan bisa jadilah tidurnya dia mungkin biar nanti qiyamul lain, salat tarawihnya enggak ngatuk itu bisa. Tapi kalau full, paham ya? Full set tadi itu ya. Nah, kalau fikum mulai dari pagi sampai eh, sebelum apa? Sebelum buka baru bangun dari itu itu berarti berlebih-lebihan. Paham atau mana? Ayo, barakallahu fikum. Allahu musta'an. Suma kala kita selesaikan segalanya yang ini pada pertemuan yang akan datang, hayahnya. Suma kala pada tabhatu anha, jangan mencari-cari lagi. Kalau sudah didiamkan jangan mencari-cari lagi. Hukumnya apa sih? Bagaimana sih? Ma'alehi dalilun ala anhu halalun khudu. Maksudnya apa? Selama tidak ada dalilnya. Nah, barakallahu fiikum. Ma'alehi dalilun ala anhu halal khudu. Nah, selama ada dalilnya bahwa sudah halal ambillah. Wa ma alaihi dalilun annahu haram, utruku. Dan selama ada dalilnya bahwasanya itu haram, tinggalkanlah. Wa masuk kita anhu dan kalau seandainya tidak ada pengharaman, tidak ada penghalalan, la tabhathu an hukmi. Jangan mencari-cari hukumnya. Li'annahu law kana lahu hukmun la bayyanahu Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kalau seandainya sesuatu yang mubah itu memiliki hukum, niscaya Allah Ta'ala akan akan menjelaskannya. Apa maksudnya? Jadi sudah kita lewati kan al-ahkam at-taklifiyah haram, makruh, wajib, sunnah, musta, uh, mubah. Mubah ini tergantung dengan niat dan tujuannya. Dapat pahala atau dapat dosa tergantung niat dan tujuannya. Mahum insyaallah. Nah, jadi antum nggak perlu mencari-cari lagi, tapi ingat. Tapi kenapa para ulama terkadang mengharamkan sesuatu yang mubah? Nah itu. Kadang muncul kan seperti itu pertanyaan, kenapa kok sebagian para ulama mengharamkan nah permainan-permainan yang semula mubah karena sudah melampaui batasannya. Paham ya? Jadi kalau sudah melampaui batasannya diharamkan kenapa saddu dari'ah namanya. Saddu ad-dari'ah, menutup celah-celah sarana-sarana fasilitas yang bisa menghantarkan pada perkara yang haram. Mau salah. Kenapa ahli sunnah melarang para akhwat memakai baju atau jubah warna-warni? Eh, ada yang merah putih, ada yang pink, ada yang hijau muda. Sadar tapi nggak sembarangan. Kenapa Ahlus Sunnah sangat anti dengan itu? Karena untuk dalam mereka saddud dara'i, menutup pintu-pintu fitnah. Karena yang namanya laki-laki normal itu dengan warna-warni yang seperti itu terfitnah nggak kira-kira Abdul Ghafur? Eh, terfitnah lihat tuh warna pink. Walaupun sadar. Coba kalau warnanya gelap. Ahlus Sunnah menyarankan warnanya gelap, hitam pekat, biru tua, kemudian coklat tua yang hitam yang istrinya warnanya warna gelap. Anda yakin enggak bisa dikatakan na'am barakallahu fikum tidak terfitnah seperti orang-orang yang melihat ketika warna warna tadi itu. Jadi hati-hati ya, walaupun mengaku ahli sunnah tapi kok warna-warni itu kalau keluar rumah kalau akhwat kurang tepat. Warna-warni hindari untuk keluar rumah. Paham ya? Upayakan memakai pakaian yang warnanya gelap, hitam pekat, coklat tua, eh, atau biru tua. Intinya apa? perempuan tuh keluar rumah bukan untuk berhias, tapi untuk apa? Nah, ketika menggunakan nikop yang full tadi itu, pakaian yang syar'i tadi tujuannya untuk apa? Biar aman dari fitnah. Bukan berhias. Jangan seperti orang-orang yang jual apa sekarang? Jual cadar cadar modelnya apa? Butterfly. Eh, cadar modelnya butterfly. <laughs> Tahu ya? Kupu-kupu. Jadi gini bentuknya cadarnya. Wah, macam-macam. Orang akhirnya wah, ya kan Abdul Nah, tertarik Padahal akhwat keluar tujuannya bukan untuk berhias kan? Akhirnya malah keluar berhias. Sekarang banyak jubah-jubah yang jual, banyak gambar-gambarannya, kemudian banyak model-modelnya. Mau ngapain sih perempuan keluar itu berhias atau mau menjaga diri dari fitnah? Kalau mau menjaga diri dari fitnah dan tidak menimbulkan fitnah dan tidak memfitnah kaum lelaki, kembalilah pada generasi pertama. Enggak banyak apa? Enggak banyak embel-embelnya. Hitam polos, tertutup, banyak, ya? Cadar yang normal, sempurna lagi ditutup dengan apa? Nah, barakallahu fikum bedahnya, enggak nampak matanya. Paham ya? Seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang kan zaman gaul katanya. Kita katakan jangan banyak bergaul dengan orang-orang yang jauh dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Berbahaya barakallahu fikum. Namallahu musta'an. Ingat-ingat ya. Terkadang para ulama mengharamkan melarang sesuatu yang mubah dalam rangka apa tadi? Saddud dara'i. Apa tadi? Saddud dara'i menutup celah-celah sarana yang bisa menghantarkan kepada kemaksiatan. Ditutup sama dia. Nah, barakallahu fiikum. Seperti peti apa nasional tadi ya? Kita gunakan peti-peti yang internasional. Paham ya? Yang identiknya enggak dipakai oleh orang-orang Kristen, orang Buddha, orang Hindu. Kalau peti nasional antum coba lewat. Kadang lewat di gereja itu. Ada yang ada ada enggak kira-kira pakai peti nasional? Banyak. Padahal agamanya bukan Islam. Peti nasional. Nah, barakallahu fiikum. Allahu musta'an. Hindari barakallahu fiikum. Naam. Disebutkan di sini, hadhihi itu yasiru 'alaiha al-muslim fid Ini adalah ketentuan-ketentuan yang seorang muslim berjalan di atasnya. Nah, di dalam agamanya, wa fi di dalam kehidupannya, wa fi ta'amulih, di dalam muamalahnya, wa fi di dalam perjalanan-perjalanan hidupnya. Ia Yaf'alul wajibat wa yatrukul muharramat. Seorang muslim mengerjakan perkara-perkara yang wajib dan juga meninggalkan perkara-perkara yang haramkan wa yaltazimu bi hududillah fala yata'addaha. Seorang muslim yaltazim senantiasa menjaga istiqamah dengan perkara-perkara yang apa? Nah, barakallahu fikum, perkara-perkara yang Allah telah haramkan fala yata'addaha. Dia tidak melampaui batasannya. Fala yas'al amma la yahtaju ilaihi Seorang muslim enggak bertanya pada perkara yang tidak dibutuhkan, wala yahtaju ilaihin nas dan perkara yang tidak dibutuhkan oleh manusia. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzal hina yunazzal al-Qur'an tubdalakum 'afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum thumma asbahu biha kafirin. Syahidnya di sini Allah Taala berfirman, "Wahai orang-orang beriman, jangan kalian bertanya tentang perkara-perkara yang sebenarnya perkara tersebut tidak diharamkan, tidak dihalalkan, perkara mubah maksudnya." Nah, karena apa? Karena kalau nampak pada kalian akhirnya apa? Mungkin justru itu akan, akan apa? memperjelek kalian. Nah, jika kalian bertanya tentangnya, nah ketika turun Al-Qur'an, setelah itu nampak pada kalian misalkan afallahu Allah taala masih mengampuni kalian. Mengampuni dari perkara tersebut. Maksudnya apa? Maksudnya perkara yang mubah itu perkara yang diperbolehkan. Wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum sungguh. Eh, sekelompok kaum sebelum kalian bertanya, summa asbahu kemudian mereka menjadi apa? kafirin orang-orang kafir terhadap apa? Masih kufur terhadap apa? Nah, perkara-perkara yang Allah taala nah turunkan dari ayat-ayat dan juga yang semisalnya. At-taklifatu allati la yahtaju ilaiha, pembebanan-pembebanan yang tidak dibutuhkan, wal as'ilah allati la yahtaju ilaiha dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibutuhkan manhiyun anha, dilarang. Innama tas'alu qadri hajatika faqat, hanya saja engkau bertanya itu sesuai dengan kadar kebutuhanmu saja, wala tatakallaf syai'an la tahtaju wala yahtajuhun nas dan hendaknya engkau tidak membebankan sesuatu yang engkau tidak butuhkannya dan juga tidak dibutuhkan oleh manusia. Alhamdulillah sudah kita selesaikan penjelasan terhadap hadis yang ke 630 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Allah taala sekedar menjelas sekedar apa barakallahu fikum beritakan. Nah, insyaallah taala mulai hari Senin nanti kita akan baca kitab Siam karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimatullah alaih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Hizam hafizallahu taala wa Nah, barakallahu fikum bagi segenap ikhwah yang mungkin belum dapat kitabnya nanti bisa eh, koordinasi atau bisa menghubungi langsung Al-Akh Ihsan. Nah, barakallahu fikum kitabnya nanti bisa nah dibagikan, dibagikan gratis insyaallah ya. Yang belum punya kitabnya nanti bisa menghubungi beliau. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita baca pada hari Senin ba'dal maghrib insyaallah taala Nah barakallahu fikum Senin, Selasa, Rabu sampai Allah telah mudahkan insyaallah 6 kali pertemuan selesai biidznillah. Nah insyaallah 6 kali pertemuan selesai biidznillah. Nah kalaupun lebih lebih sedikit mungkin 9 kali pertemuan. Paham ya? Yang jelas kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah taala segera mengentaskan bala dan wabah yang menimpa segenap kaum muslimin. Nah barakallahu fikum dan juga menimpa negara kita Indonesia atau negara-negara yang lainnya karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mampu dan juga na barakallahu fikum bisa mengatasi serta mengangkat wabah tersebut. Nasallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin.